بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على الحبيب المحبوب حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد وحبب إلينا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد واخسرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه اللهم يا ربنا إنا نسألك نسألك يا ربنا مرافقته نبيك في الجنة ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, yang kami muliakan. Para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan perjalanan kita untuk mencari ridha Allah. Perjalanan kita untuk mencari kemuliaan di hadapan Allah. Dan sungguh perjalanan mencari kemuliaan adalah perjalanan yang tidak ada hentinya. Terus dan terus dan tidak boleh terputus hingga di saat kita dicabut nyawa kita, saat itu kita berada di jalan kemuliaan, itulah orang mulia. Orang mulia adalah orang yang senantiasa berada di dalam kemuliaan. Dan hingga sampai pungkasannya nanti berada di jalan kemuliaan. Itulah husnul khatimah. Bukan orang yang berbuat baik pada mula-mulanya. Kemudian pada akhirnya ia melakukan satu kemaksiatan lalu dicabut nyawanya dalam keadaan hina dan maksiat. Akan tapi ahli istiqamah. Ahli istiqamah yang terus menerus. Dan terus menerus bukan saja ibadah. Terus menerus memerangi hawa nafsu. Terus menerus bertobat. Termasuk terus menerus meningkatkan ketaatan. Artinya. Di dalam perjalanan menuju kepada Allah dan ridha Allah. Harus. Terus berkembang dan tidak boleh berhenti. Dan kita pun harus selalu merenung dan berpikir, merenungi diri kita sendiri. Sudahkah ada perubahan pada diri kita? Tahun yang lalu apa yang kita lakukan dan tahun ini apa yang kita lakukan? Kira-kira lebih bagus atau tidak? Dan jika ternyata malah merosot awas dan hati-hati. Artinya kita benar-benar menuju. Yani kalau memang kita merosot hari ini terus menurun, menurun, menurun. Bukan tambah lebih baik, dikhawatirkan pada akhirnya nanti kita menuai satu pungkasan yang sangat jelek alias su'ul khotimah. Perubahan itu penting menuju kemuliaan. Dan semua harus berusaha untuk berubah. Dan perubahan harus. Kalau kita tidak berusaha untuk berubah menuju kebaikan, maka kita tanpa kita sadari, kita bisa saja terbawa berubah menjadi sesuatu yang buruk. Akhlak, moral bangsa, masyarakat, yang saat ini jika tidak terus kita tingkatkan, kita kenalkan kepada Nabi sebagai suri toladan dalam akhlak mulia. Kalau tidak kita dekatkan anak-anak kita, masyarakat kita misalnya kepada Nabi Muhammad. Maka jika mereka tidak ada figur, tidak ada orang yang ditiru. Maka secara otomatis dia akan belajar dari apa yang mereka lihat. Dari televisinya, internetnya dan seterusnya maka pun mereka juga akan membuat perubahan. Karena yang dilihat bukan sesuatu yang mulia, maka secara otomatis perubahannya pun adalah tidak mulia. Maka untuk berubah menjadi baik, berubah menjadi mulia, syaratnya adalah kita harus berada di tempat mulia, bergaul dengan yang mulia, pendidikan pun adalah mulia. Maka seperti ini adalah pendidikan kemuliaan. Semoga terus kita bisa membuat perubahan-perubahan. Dan jangan sampai kehadiran kita di tempat ini hanya hadirnya jasad daripada ngantuk tidur sore maka lebih baik saya ke masjid. Tidak seperti itu. Akan tapi datang ke sini kita ingin berubah dan lihat di rumah kita apakah kita sudah semakin lembut kepada sanak, kepada saudara, kepada istri, kepada suami, apakah kita sudah semakin dermawan bagi yang kaya raya. Kemudian yang lainnya yang bekerja keras apakah sudah semakin halal pekerjaannya? Harus ada perubahan. Dan jika belum ada perubahan, dikhawatirkan kita tidak hadir dengan hati kita. Kita tidak tahu tujuan kita. Kita tidak tahu maksud kita yaitu menuju zat yang maha mulia, yang maha suci. Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran kita adalah pelajaran hikam. Hikmahnya Ibn Atta'il Asakan dari ilmu tasawuf. Membersihkan jiwa, membersihkan hati. Dari kekotoran-kekotorannya. Membersihkan anggota kita dari dosa-dosa. Hingga di saat kita kembali kepada Allah, semuanya itu sudah tanggal dengan pengampunan Allah, dengan pengangkatan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pergeseran waktu. nya mundur. Sehingga banyak yang terlambat insyaallah harus berusaha kita kembalikan pengajian dimulai jam 8, kemudian kita membaca zikir, kemudian setelah itu setelah kita membaca zikir, kemudian baca hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Baik, Sebelum kita membaca kitab atau membaca hikamnya Ibn Atta'ilah Sekandari, ada hal yang harus ada. Seperti yang pernah kami janjikan, bahwa kita akan menghadirkan sekelumit tentang Nabi Muhammad atau kecintaan kepada Nabi atau bagaimana kita dengan Nabi karena kita masih berada di bulan Maulid dan memang semestinya untuk selalu berkenalan dengan Rasulullah tidak hanya di bulan Maulid saja tapi setiap saat kita harus berusaha untuk kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang ada hal yang sangat penting untuk kita hadirkan dan insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang berkenaan dengan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita yakini bahwa guru cinta kita yang sesungguhnya adalah Nabi Muhammad Guru cinta kita yang sesungguhnya adalah Nabi Muhammad. Maka kalau ingin belajar cinta, gurunya hanyalah Nabi Muhammad. Dan jangan terpesona, tergoda dengan fitnah. Orang ikut-ikutan. Dengan istilah hari cinta atau hari kasih sayang, tapi tidak meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar lagi, beberapa waktu lagi banyak saat ini orang sudah pada mempersiapkan untuk ikut-ikutan merayakan hari yang sama sekali bukan mengagungkan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ikut-ikutan banyak dari umat Nabi Muhammad yang ikut-ikutan. Yaitu di bulan Februari nanti. Semoga kita bisa mulai saat ini sudah bisa mengantisipasi, mengingatkan anak-anak kita untuk tidak ikut-ikutan merayakan yang konon atau katanya disebut sebagai hari kasih sayang sedunia atau yang sering dikenal dengan istilah Valentin. Lupakan itu kisah dan lupakan itu perayaan akan tapi harus dan harus kita yakini bahwa guru cinta, pengukuh cinta, penyebar cinta dan kasih sayang yang sesungguhnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah sudah gelari dengan gelar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk kesejahteraan, untuk kerahmat, untuk kasih sayang bagi semesta. Dan semesta bukan dari bangsa manusia. Bukan dari bangsa manusia. Ternyata seekor ayam yang disembelih pun mendapatkan kasih sayang dari Rasulullah waktu Nabi berkata, "Arih dhabihataka." Kalau pengen nyembelih binatang harus tajam. Jangan sampai kau siksa dengan tumpulnya pisau yang kau gunakan untuk menyembelih. Seekor kucing pun mendapatkan sanjungan dari Nabi. Seorang wanita yang dolim kepada kucing pun masuk neraka. Mar mar'atu fi hirratin. Disiksa wanita gara-gara menyekap kucing tidak dikasih makan. Dan juga tidak dibiarkan sehingga ia mati dalam sekapannya. Jadi guru cinta yang sesungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad mengajarkan keindahan dan cinta bukan dengan sesama kaum muslimin saja, akan tapi dengan yang lainnya pun harus tampak rahmat kita. Tampak kasih sayang kita. Bahkan di dalam peperangan pun Nabi Muhammad tampak indah. Sehingga di dalam peperangan tidak boleh kita membunuh wanita. Tidak boleh kita membunuh orang tua. Tidak boleh membunuh anak-anak. Dan seterusnya itu pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga benar-benar dalam segala aspek kehidupan. Kalau sudah dimasuki cara hidupnya Nabi. Maka hidup itu akan indah. Akan indah penuh dengan kasih sayang dan cinta. Karena guru cinta kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk meyakini atau untuk sampai kepada kesadaran bahawa guru cinta kita adalah Rasulullah, maka mula-mula yang harus kita hadirkan adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW Dan biasanya di bulan Maulid Nabi ini para ulama, para kiai, para ustaz selalu bercerita tentang mahabbah kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi. Dan beberapa minggu yang lalu pun kita juga bercerita tentang cinta kepada Nabi dan termasuk contoh dari para sahabat sahabat Nabi yang beliau-beliau adalah juga mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis cinta sangat banyak. Puluhan bahkan bisa dihitung ratusan hadis tentang cinta. Dan beda. Para ulama yang sambung dan kenal Nabi lebih banyak berbicara tentang mahabbah daripada ittiba'. Mengikuti Nabi dan mencintai Nabi. Yang sebetulnya dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Mengikuti Nabi dan cinta Nabi. Ada sekelompok orang yang gembar-gembar ittiba sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar tidak masuk bid'ah maka kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar orang mengikuti Nabi adalah mulia. Tapi bisa saja mulianya zahir. Kalau ada orang kafir makan dengan tangan kanannya maka kita sanjung bahasanya tang waktu dia makan caranya bagus. Bahkan jika ada seorang non-muslimah yang bukan muslim, seorang wanita kafir pun kalau ternyata mereka mengenakan baju yang rapi, baju mengenakan kerudung dan seterusnya, maka kita katakan bajunya bagus. Bagunya bagus dan itu mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi lihat tidak ada maknanya karena hatinya tidak sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan tertipu dengan istilah mengikuti saja jika tidak dibarengi dengan ruh mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa akhlak itu umumnya rata-rata akhlak itu kesepakatan manusia berakal. Dari manapun asalnya manusia itu, dari penjuru negeri manapun. Jadi yang namanya akhlak itu biasanya kesepakatan. Cuman bedanya, akhlak yang dilakukan oleh seorang mukmin muslim itu motivasi atau dasar ia melakukannya itu karena apa? Kalau ada orang datang bertamu maka hendaknya kita untuk menghormati tamu kita. Di negeri kafir pun yang tidak kenal Nabi Muhammad menghormati tamu ternyata akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Orang yang tidak kenal Nabi Muhammad pun juga biasa kalau kedatangan tamu membuatkan air minum dan seterusnya. Akan tapi beda motivasinya. Beda dasar ia melakukannya. Dan kalau kita tidak punya dasar ini yang yang benar maka kita tidak beda dengan mereka. Orang kafir kedatangan tamu, maka ia beri minum dan kita hormati dan seterusnya. Tidak boleh mengganggu orang lain dan seterusnya. Mereka juga tidak senang dengan mengganggu dan diganggu. Cuman dasar apa yang mereka lakukan itu beda dengan seorang muslim mukmin. Kalau mereka menghormati tamu, dasarnya sederhana. Kalau biasanya dalam bahasa dialog, bahasa komunikasi, kalau engkau ingin dihormati, hormatilah orang. Jika engkau ingin didengar, makalah dengarlah orang. Kalau engkau bertamu di rumah seseorang, ternyata kamu tidak dihargai, tidak enak. Maka jika ada orang datang ke rumahmu, hendaknya kamu hargai. Itu saja biasanya, hanya imbalan saja. Imbalan yang sifatnya dunia. Agar kamu tidak diperlakukan seperti itu, maka perlakukan orang baik. Jadi melakukan dengan perlakuan yang serupa. Jadi kalau kita, kalau pengen, kalau kamu dicubit sakit, jangan nyubit. Itu saja. Tapi kalau orang Islam malah lain. Kenapa aku menghormati tamu? Bukan basa-basi sosial. Kalau basa-basi sosial melakukannya. Kita menghormati tamu karena ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Rasulullah. Beda. Kita bertetangga yang baik, lihat. Bukan sekedar makna toleransi kita sama-sama manusia harus bertetangga yang baik. Pun kita akan saling membutuhkan. Eh, biarpun kita tidak butuh, tetap kita harus menghormat saling berhubungan baik dengan tetangga. Islam tinggi jadi bukan sekedar orang itu apa? Bukan sekedar orang itu melakukan kepada orang lain karena basa-basi sosial. Tapi benar-benar ada motivasi yang luar biasa. Yaitu sambung hati dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, di saat kita melakukan segala bentuk kebaikan tadi. Kok tidak kita beri roh yang namanya ngikutin Nabi dalam makna sambung hati dengan Rasulullah. Maka tidak beda antara kita dengan orang di luar Islam. Jadi harus ada makna. Sehingga orang makan dengan tangan kanan sudah menjadi biasa. Itu ada. Kebiasaan makan dengan tangan kanan. Tidak ada kesadaran bahwasanya ini sunnah Nabi SAW. Dan alangkah banyaknya. Jadi ada orang makan dengan tangan kanan hanya karena kebiasaan saja. Karena kalau sudah terprogram, kalau biasa dengan tangan kanan itu nggak enak makan dengan tangan kiri. Biasa kan kalau sudah makan tangan. nggak ingat Nabi pun bisa. Karena tangannya biasa makan dengan tangan kanan, motong dengan tangan kanan, gini dengan tangan kanan. Sudah biasa dengan tangan kanan. Tapi ingat, yang akan menjadikan bernilai adalah di saat disambungkan perilaku itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian para ulama-ulama guru-guru mulia yang menghantarkan kita kepada Allah selalu menekankan makna kecintaan mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dengan mahabbah itulah yang akan menjadikan perilaku kita ini berkualitas dan bermakna. Begitu sebaliknya, orang yang hanya berbicara tentang mengikuti Rasulullah, tapi tidak diberi ruh yang namanya cinta, maka katailah mengikutinya pun hanya bisa sekedar basa-basi sosial. Atau hanya itu yang baik saja. Ada di akhir zaman itu ada penemuan-penemuan. Semua yang dilakukan Nabi adalah bagus. Ditinjau secara medis misalnya ada nilai-nilai yang yang makna-makna yang luar biasa ataupun dengan masalah-masalah hikmah tentang kesehatan atau yang lainnya. Itulah yang bisa ditemukan dari dari apa yang dilakukan Nabi. Misal saja ditemukan beberapa waktu yang lalu ada seorang ahli mencoba melihat mencermati sabda Nabi kalau ada lalat jatuh di air minummu, celupkan sekali. Celupkan sekalian. Karena di sayap kanannya adalah penyakit, di sayap satunya penyakit, sayap sebelahnya adalah oh, obat. Dilacak yang demikian itu. Dan ternyata terbukti yang demikian itu adalah adalah benar. Tapi beda. Apakah itu membawa dia untuk iman kepada Allah dan Rasulnya? Tidak. Hanya paling terkagum-kagum. Hebat-hebat. Jadi orang bisa saja mempercayai Nabi Muhammad itu Nabi. Percaya Nabi Muhammad Nabi. Tapi kalau belum terbawa hatinya dalam cinta, maka ia pun belum bisa patuh dan mengikuti secara sesungguhnya. Contoh yang paling luar biasa dahsyat adalah pada zaman Nabi itu sendiri. Abu Jahal juga percaya Nabi Muhammad Nabi. Orang Yahudi percaya Nabi Muhammad Nabi. Bahkan menanti-nanti kedatangan Nabi. Orang Yahudi menanti kedatangan Rasulullah. Karena mereka percaya bahasanya nanti akan ada Nabi akhir zaman namanya Muhammad. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, وَكَانُ مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِهُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا Mereka dulu itu orang-orang Yahudi. Di saat berada di dalam peperangan mereka yastaftihuna. Minta kemenangan kepada Allah dengan menyebut nama Nabi akhir zaman. Demi Nabi, Nabi akhir zaman. Ya Allah menangkan kami dalam peperangan. Percaya. Sampai mereka menyebut nama Nabi akhir zaman. Sampai dikatakan lagi disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam firman Allah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu mengenal Rasulullah seperti bapak atau ibu yang mengenali anaknya dan tidak mungkin salah. Itu loh nabi yang ku nanti-nanti. Itu nabi yang selama ini disebutkan di dalam Taurat. Akan tapi apakah keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad adalah benar cukup untuk menjadikan dia patuh kepada syariat Nabi Muhammad? Tidak, karena tidak ada hati. Hatinya tidak cinta. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, Falladzina amanu bihi. Orang percaya kepada Nabi Muhammad. Belum cukup. Harus ada tindak, tindak, tindak lanjut. Falladzina amanu bihi. Wa'azzaruhu. Wa'azzaruhu. Mengagungkannya. Jadi kalau orang hanya percaya kepada Nabi Muhammad tapi belum ada hatinya, hatinya belum mengagungkan, tidak, tidak sambung. Percaya Nabi Muhammad Nabi Abu Jahal merendahkan Nabi Wa'azzaruhu. Mengagungkan Nabi wasallam. Nah, termasuk yang selama ini dilakukan oleh para ulama. Dengan merayakan maulid Nabi Alaihi Wasallam, Mengagungkan Rasulullah. Sebab kalau bicara tentang perayaan maulid Nabi yang dilakukan yang diagungkan bukan kelahiran Nabi saja. Hanya itu membuat satu kesempatan untuk kita berkumpul. Mengadakan satu acara. Disebut kisah Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Sementara yang diagungkan bukan sekedar kelahiran Nabi. Semua dalam kehidupan Nabi perlu diagungkan dan dimuliakan. Allah yang memuliakan. Allah yang mengagungkan. Maka kita pun perlu mengagungkannya. Ini termasuk perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau disebutkan, Falladina amanu bihi. Beriman kepada Allah saja. Falladina amanu. Beriman kepada Nabi Muhammad saja. Maksudnya mempercayai Nabi Muhammad saja sebagai Nabi. Belum tentu selamat. Sampai dikatakan Abu Jahal sangat percaya Nabi Muhammad Nabi. Abu Jahal Percaya Nabi Muhammad, Nabi tahu. Karena apa? Muhammad tidak pernah berbohong. Sebenarnya aku percaya Muhammad Nabi. Cuman permasalahannya lain, sombong di dalam hatinya. Sombong, orang Yahudi pun tahu ini Muhammad itu adalah Nabi, sombong. Dan begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah ada kesombongan, susah. Al-kibur batarul haq. Diingatkan kadang-kadang kita bawah atasan, diingatkan bawahannya. Padahal mengingatkannya dengan benar dan cara yang benar. Karena gengsi dan sombong nggak mau pakai. Mungkin. Atau dengki. Dengki itu tidak bisa mengamalkan ilmu. Kalau kita dengki sama orang, kita dinasehati, terima atau tidak? Tidak terima. <laughs> Sok benar. Padahal nasihatnya benar. Omongannya benar. Menyelamatkan kita di akhirat. Cuman karena ada kedengkian di hati kita. Kita tidak bisa terima kebenaran. Jadi kebenaran sebetulnya sangat jelas. Bagi orang-orang yang ada pada zaman Nabi. Rembulan terbelah jadi dua. Mereka melihat. Tapi tidak semuanya bisa patuh kepada Rasulullah. Permasalahannya ada di dalam hati. Dan yang punya hati adalah Allah. Yang menciptakan hati kita Allah, maka yuk kita kembali kepada Allah. Memohon kepada Allah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik begitu pentingnya kita. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu. Mengagungkan Allah dalam Al-Qur'an. Wa nasaruhu, kemudian memberikan pertolongan, bantu berjuang untuk Rasulullah. Enggak cukup aku iman kepada Allah, ngaku cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, ngaku cinta kepada Rasulullah. Mahabbah Rasulullah, mahabbah Rasulullah. Kalau sudah ikut marhabadan jerit-jerit muter-muter misalnya. Akan tapi pelitnya setengah mati. Mana wa nasaruhu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar sunnah Nabi tidak pernah tergerak. Tidak pernah berkeinginan untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi nya setiap hari maulidan, maulidan, maulidan. maulidan. Gak cukup kita mengaku cinta hanya dengan perilaku zahir atau dengan lidah. Akan tapi ketahuilah cinta ada di dalam hati. Dan hati itu raja dalam diri kita. Maka ia akan memberikan komando kepada seluruh anggota tubuh kita untuk yang kita cintai. Jika yang kita, yang kita cintai Rasulullah maka mata kita pun akan digerakkan oleh hati kita untuk memandang cara pandangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan kita pun demikian kita gunakan untuk yang dicintai oleh Rasulullah dan seterusnya. Begitu pentingnya makna cinta. Beriman kepada Rasulullah tapi belum bisa mengagungkan tidak selamat. Bisa mengagungkan tidak bisa memberikan pertolongan enggak benar. Kalau Anda mengagungkan Nabi ada iman kepada Nabi, tentu engkau akan mudah untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'un nur terakhir mengikuti. Dari mencintai, mengagungkan, kemudian setelah itu membela. Membela kemudian setelah itu mengikuti. iman yang pertama, dasar. Setelah iman nanti cinta. Dan cinta itu ditandai mengagumkan, membela, mengikuti. Jadi kalau orang beriman percaya, aku percaya Muhammad Nabi, ini Abu Jahal. Tapi tidak punya cinta, maka karena tidak punya cinta, tidak ada tanda-tanda cinta yang pertama mengagumkan, yang kedua membela, yang ketiga mengikuti. Jadi mengikuti itu tanda cinta, bukan mengikuti itu cinta. Mengagungkan itu tanda cinta, bukan mengagungkan itu cinta. Membela itu tanda cinta, bukan membela itu adalah cinta. Orang bisa saja membela, membantu, tapi bukan atas dasar cinta. Bisa membantu, bukan atas bahkan mungkin tidak kenal. Baik, jadi yang harus kita pahami bahwa cinta itu penting. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah harus kita tingkatkan setelah itu adalah makna kecintaan dan kalau sudah orang punya makna kecintaan akan timbul akan tumbuh yang namanya ta'zir. Mazhar ta'zir mengagungkan azzaru ta mengagungkan ta'zim. Kemudian apa? Setelah ta'zim eh, nas, nas menolong. Setelah menolong manasaruhu kemudian wattaba'u mengikuti Nabi Muhammad SAW. Inilah makna yang harus kita hadirkan sehingga para ulama-ulama itu kadang hampir berbicara hampir jarang bicara tentang ittiba, ngikut, ngikut, ngikut, ngikut. Karena apa? Ngikut itu hanya tanda langsung diambil sesuatu yang sangat penting yaitu adalah cinta. Kalau Anda mencintai Rasulullah, mau tidak mau Anda akan mengagungkan Nabi. Kalau Anda cinta Rasulullah, Anda akan menolong Nabi. Kalau Anda cinta Rasulullah, Anda akan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi dahsyat. Pengagungan beliau dahsyat. Ada salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi cantuk disuruh buang darah cantuk buang san. Begitu cepatnya sahabat tersebut membuang darah cantuk. Nabi curiga, kau buang ke mana? Sudah ya Rasulullah. Sudah kau buang ke mana? Sudah ya Rasulullah. Tapi mulutnya bergerak-gerak itu ada apa? Kamu buang ke mana? Aku minum ya Rasulullah. Allah. Tidak rela dia membuat membuang. Itu riwayat. Dan dikatakan tidak benar. Ternyata hal yang demikian itu adalah dari kecintaannya. Bekas air wudhu Nabi Muhammad direbut. Dahak Nabi ditangkap. Setelah, ya kalau tidak kalau tidak iman nggak mungkin. Coba orang kafir ngapain ngambil dahaknya Rasulullah? umat Nabi Muhammad dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dahaknya Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala hadis sahih dari Urwah bin Mas'ud dia adalah orang yang pernah didelegasikan atau di, di, dijadikan utusan jadi duta di negeri-negeri pernah ke, pergi ke Persia ketemu Kisra yang ada di sana pernah pergi ke Roma ketemu kaisar yang ada di sana Pernah ketemu, pernah ke Najasyi ketemu raja yang ada di sana. Pernah ketemu raja-raja besar dari negeri-negeri yang berbeda. Kata beliau apa? Kata-kata Urwah bin Mas'ud ini. Sebelum beliau ada jadi Urwah bin Mas'ud itu pernah disuruh ke sana kemari. Beliau itu melihat orang Islam itu unik. Beliau melihat orang muslim itu unik. Ia, ber, ia berkata, dia bukan seorang dari kita, bukan dari orang Islam. Kalau dari orang Islam mengagungkan Nabi Muhammad, si beres. Beliau dari orang luar Islam melihat sahabat Nabi Muhammad yang mengagumkan Nabi Muhammad itu terheran-heran. Sampai berkata orang tersebut, Urwah bin Mas'ud, Wallahi demi Allah, itu aku tidak melihat malikan seorang raja yu'azzimuhu ashabuhu yang diagungkan oleh pengikutnya ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadah Demi Allah, aku tidak melihat seorang raja diagungkan oleh pengikutnya seperti Muhammad. Jadi Muhammad, Nabi Muhammad dianggap raja. <laughs> Sampai gimana? Dijelaskan, dijelaskan. Wallahi ma tanakhamanu khamatan illa wasaqatat fi kafi rajulin minhum fadallaka biha wajhahu wa jildahu. Demi Allah Muhammad itu tidak membuang dahak kecuali sudah ditangkap oleh sahabatnya, salah satu sahabatnya kemudian diusapkan di wajah dan badannya. Oh, dahaknya Rasulullah. Diagungkan dia. Karena apa? Buah daripada cinta. Karena ada cinta maka mengagungkannya. Karena ada cinta membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ada cinta mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan. Semoga mukaddimah kitab Hikam ini bisa bermanfaat untuk menyempurnakan perayaan Maulid Nabi kita. Tidak cukup maulid Nabi itu hanya sekali dalam setahun. Akan tetapi kalau perlu setiap saat. Kita hadirkan makna kerinduan dan cinta kepada Rasulullah SAW. Dikidik mahabbah Rasulullah, cinta Rasulullah, mahabbah Rasulullah. Cinta Rasulullah. sehingga telinga kita sering mendengar cinta lalu kita ngerti pentingnya cinta kepada Rasulullah kalau kita sudah ngerti begitu pentingnya cinta kepada Rasulullah maka secara otomatis kita akan meraba-raba hati kita sudah adakah cinta itu bagaimana kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik kita langsung saja kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-167 hikmah yang ke-167 Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Ila al-masyiati yastanidu kullu syai'in wa la tastanidu hiya ila syai'in. Ila al-masyiati kepada kehendak Allah lah Yastanidu kullu syai'in akan bersandar segala sesuatu. Wala tastanidu hiya ila syai'in. Dan bukanlah kehendak Allah itu tergantung kepada sesuatu. Terjemahan yang sederhana bahwa sesuatu yang ada di semesta ini ada dan terjadi karena kehendak Allah. Dan Allah berkehendak bukan karena sesuatu tersebut. Segala sesuatu ini ada dan berjalan dan terjadi karena kehendak Allah. Dan Allah berkehendak bukan karena sesuatu tersebut. Kalau sampai ada yang berkata bahwasanya Allah berkehendak karena ada sesuatu, berarti sesuatu itu menjadi sebab kehendak Allah, mendahului kehendak Allah. Jauh daripada keimanan. Segala sesuatu ini ada. Hitam dan putih ada, jatuh bangun ada, gelap dan terang ada, dan seterusnya itu terjadi karena kehendak Allah. Dan jangan katakan bahwasanya Allah berkehendak karena sesuatu. Karena pekerjaan Allah tidak boleh ditanya. Engkau yang ditanya dan jangan ditanya apa yang Allah kerjakan. Karena Allah, dari Allah lah segalanya. Semua yang kita kerjakan ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau ada, ini ada hubungannya dengan sebelumnya. Jika Allah subhanahu wa ta'ala mengkabulkan doamu bukan karena doamu Allah mengkabul. Sebab jangan sampai pengkabulan Allah itu adalah disebabkan karena doamu. Tetapi ketahuilah pengkabulan Allah itu murni karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab doa yang kau panjatkan itu sebetulnya kalau kau sadari juga karunia dari Allah. Jadi tidak boleh dikatakan ada sebab yang bisa merubah kemauan Allah. Sebab Allah maha berkehendak dan kehendak Allah tidak ada yang bisa menentangnya. Tidak ada yang terjadi di jagat raya ini, semesta ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada yang berkata bahasanya ada yang terjadi di luar kehendak Allah, maka dia keluar dari iman. Allah murid. Iradah, sifat Allah yang namanya iradah. Dan di dalam madhab kita ahli sunnah di jamaah. Nah, ini tuh, ntar dulu. Kalau madhab ini masalah akidah. Jadi yang harus kita yakini bahwasanya semua yang terjadi ini adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terlintas di benak kita Allah berbuat karena sesuatu. Tapi ketahuilah sesuatu itu terjadi karena kemauan karena keirat kemauan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemauan Allah itu ada, bukan Allah berkehendak karena sesuatu. Kalau kita ingin sampai kepada tujuan perlu kepada sesuatu yang lainnya. Misal kita ingin sampai kepada satu tujuan. Ingin mendapatkan, ingin bangun rumah. Maka agar kita sampai kepada tujuan kita, kita pakai perantara. Kerja keras, cari duit, nabung, ngumpulin. Setelah dapat duit, nanti beli tanah. Nanti. Jadi, karena untuk mewujudkan rumah, saya perlu perantara yang banyak. Jadi ada sebab-sebab. Kenapa kok perlu sebab? Karena saya lemah. Tapi kalau Allah kalau menghendaki sesuatu nggak pakai sebab. Allah kalau menghendaki sesuatu nggak pakai sebab. Kalau terjadi ya terjadi. Jadi Allah nggak butuh sebab. Memang dipandangkan kita ada sebab. Tapi sebab itu bukan sebab hakiki tapi sebab jahliyah. Allah jadikan itu sebab. Jadi sebab itu yang membuat Allah. Anda lapar. Menuju kenyang. Maka perjalanan Anda menuju kenyang ada proses namanya apa? Makan. Lalu dalam benak Anda mungkin terlintas karena makan aku ke kenyang. Dan jika ini tidak disambungkan dengan kuasa Allah, bisa saja seorang itu menjadi kafir murtad. Mengatakan bahasanya makananku ini telah mengenyangkan. Padahal yang menjadikan kenyang adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenyataannya setiap orang makan ini pada kenyang. Maka itu sebab bukan sebab yang sesungguhnya, tapi itu adalah sebab ju'liyah, ja'liyah. Maksudnya Allah telah menjadikan makan itu sebabmu kenyang. Tapi kalau Allah pengen mengenyangkanmu, nggak pakai makan pun bisa. Jadi, ini memang pelik ya. Memang Ibn ini, ini, ini, ini ditinjau dari berbagai macam segi dari kehidupan kita, dari ini lahir dan batin, akidah. Khususnya masalah akidah sini. Jadi, kalau Allah menghendaki sesuatu enggak pakai sebab. Dan kalaupun Allah membuat sebab itu, lihat, sebab pun Allah yang buat. Pun dinisbatkan kepada Allah coba. Allah membuat sebab, Allah membuat sebab, Allah membuat sebab. Contoh saja, Allah pengen menciptakan namanya si Ahmad. Ahmad punya bapak. Punya ibu. Bapak ibunya Ahmad dinikahkan oleh orang tuanya. Lalu terjadilah satu pertemuan suami istri. Kemudian lahirlah seorang anak. Baik. Jadi lahirnya sang anak ini sebabnya karena ada pernikahan. Seolah-olah kan seperti itu. Di pandangan kita. Tapi ingat ketahuilah bahwa itu kalau Allah ingin membuat manusia tanpa bapak ibu bisa. Cuman di saat Allah menciptakan bapak ibu lalu lahirnya sang anak. Itu bukan berarti sang anak ini ada sebabnya karena bapak ibunya. Kenapa? Coba kita perhatikan. Siapa yang menciptakan bapak ibunya? Siapa? Allah. Artinya sebab itu pun yang membuat adalah Allah. Jadi nggak ada kok kita nggak nggak nggak nggak bisa kita berkata bahasanya Allah butuh kepada sebab untuk menyelesaikannya. Kalau kita ada perantara atau sebab menjadikan kita selesai karena kita lemah. Allah Maha Kuasa. Jadi kehendak Allah tidak ada yang bisa menghalangi dan menghentikannya. Kehendak Allah adalah mutlak, tidak ada yang bisa menghentikannya. Cuman Allah membuat sebab-sebab yang Allah telah jadikan sebab. Pun yang menjadikan Allah. Jadi segala sesuatu pasti kembali kepada Allah. Kalau kita berkata, kamu kenyang karena siapa? Allah. Kalau kita titik, karena aku makan. Baik, yang membuat makanan siapa? Kembali kepada Allah. Allah. Semuanya kembali ke Allah. Ini hakikat iman, hakikat tauhid. Cuman kadang sebagian orang tidak paham kepada yang demikian ini lalu mengatakan bahwa hikah, hikmah, hikamnya Ibn Atta'ilah As-Sakandari adalah bualan. Oh tidak, ini hakikat iman. Jadi yang harus kita yakini bahwasanya tidak ada yang bergerak di jagat raya ini kecuali atas kehendak Allah. Dan ketahuilah Allah berkehendak bukan karena sesuatu. Maka jangan dikatakan gara-gara kamu berdoa Allah kabul. Oh tidak, pengkabulan kepadamu itu bukan karena doamu akan tapi semata-mata karena Allah adalah maha pemurah kepadamu. Sebab yang menjadikan engkau berdoa adalah juga Allah. Termasuk ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah bukan sebabnya karena amalmu. Unik kalau ada orang berkata bahwasanya amal baikku. Pahala yang aku dapat di surga adalah karena amal baikku. Seolah-olah menyandar, menyandarkan itu semua kepada Artinya seolah-olah menyandarkan kemauan iradah Allah memberikan pahala kepada amal. Karena kamu beramal, Allah kasih pahala. Coba dititi lebih jauh lagi. Jangan sampai kita punya keyakinan yang salah. Allah menjanjikan kamu berbuat baik, Allah kasih pahala. Lalu kasih surga. Tajri min tahtiyal andar yang berjalan air di bawahnya. Jadi Allah memberikan surga, memberikan pahala kepadamu karena amalmu. Seolah-olah kan begitu. Apakah benar kenyataannya semacam ini? Apakah benar kenyataannya semacam ini? Seolah-olah Allah. Jadi amalmu itulah sebab Allah memberikan kepadamu pahala. Gara-gara kamu berbuat baik, Allah kasih pahala. Lahirnya seperti itu. Tapi kita bicara tentang hakikat yang dikatakan Ibn Atta'ilah Sekandari. Sekarang dititik kembali. Kamu mendapatkan surga karena kamu bisa beramal baik. Allah. Bisa sujud waktu di dunia. Bisa bangun malam waktu di dunia. Bisa puasa waktu di dunia. Sekarang lanjutkan lagi. Siapa yang menjadikan kamu bisa berpuasa? Siapa yang berikan kekuatan kepadamu untuk bangun malam? Apakah dari dirimu? tidak memberikan kekuatan adalah Allah. Yang memberikan kemauan di hatiku untuk berbuat baik adalah Allah. Yang menjadikan aku bisa bangun adalah Allah. Memberikan kepadaku rizki sehingga aku bersedekah adalah Allah. Loh. Ternyata dari Allah semuanya. Maka yang seolah-olah tadi mengatakan. Gara-gara aku beramal baik. Maka Allah ngasih pahala. Jadi salah. Karena apa? Amal baik yang kita lakukan pun yang buat adalah Allah. Lalu apa maknanya? Ternyata semua adalah karunia dan karunia. Di saat anda bisa berbuat baik hadir di masjid semacam ini. Murni karunia Allah. Karena Allah cinta dan sayang kepada anda. Maka anda digiring ke tempat ini. Jadi anda diberi oleh Allah kemudahan untuk beramal baik. Setelah anda beramal baik dijanjikan untuk diberi pahala. Jadi pahalamu itu bukan karena perbuatan baikmu itu. Karena perbuatan baikmu itu bukan dari dirimu sendiri. Karena Allah beri kekuatan. Kalau Allah tidak menjadikan engkau berkehendak baik, anda akan dirubah menjadi orang yang berkehendak busuk, sehingga menjadi ahli maksiat. Ternyata Allah menjadikan kita berkehendak yang baik, melakukan yang baik. Setelah kita melakukan yang baik, Allah kasih imbalan surga. Jadi ternyata pemberian Allah itu pun bukan karena amal kita, karena murni karunia Allah. Kemudian kita berbuat baik juga karunia Allah. Berarti karunia di atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti orang jauh dari ujub. Tidak ada orang bisa berkata, <laughs> aku sudah punya amal baik. Oh, punya baik. Ya Allah, mana gaji saya ya Allah? Gaji apa wahai hambaku? Aku sudah sujud dua seribu rakaat setiap malam. Ditanya, <laughs> sujud seribu rakaat semalam. Ayo, yang menjadikan kamu pengen siapa? Allah. Tidak pantas kau berkata begitu. Sehingga tidak akan tidak akan dijauhkan kita dari satu penyakit yang namanya ujub. Ujub itu bukan riak ya. Riak lain dengan ujub. Kalau ria itu membesarkan amal di mata manusia. Ujuk ria itu membesarkan amal di mata manusia pengen disanjung manusia. Tapi kalau ujub itu membesarkan amal di matanya sendiri seolah-olah dia yang bisa berbuat. Oh, aku, aku bisa berbuat. Aku bisa bangun malam. Aku menjadi ulama ini karena akalku yang cerdas. Dia gak sadar siapa yang ngasih cerdas. Kepleset di kamar mandi gegar rotak pun hilang itu ilmu. Mau apa? Baik. Kemudian setelah itu apa? Ini yang dibidik oleh bin Atta al-Sadi kesadaran bahasanya semua ini adalah dari Allah agar kita semakin tawaduk di saat dijadikan oleh Allah orang kaya. Ketahuilah kekayaanmu itu jangan kau sandarkan kepada kecerdasanmu dalam mencari hariski Sehingga kamu sombong jadi orang pelit lalu berkata, enak aja sedekah-sedekah, kerja sana. Saya kerja keras begini, bisa dapat duit hanya karena usaha saya. Ini. Jangan kamu sombong dengan dirimu. Yang ngasih kekuatan adalah Allah. Yang ngasih kecerdasan juga Allah. Yang ngasih kemudahan adalah Allah. Lihat. Indah di sini. Ibn Atta al-Sakandari mendidik kita untuk sadar itu. Semuanya itu dikendaki Allah. Bukan karena kecerdasannya, Bukan karena kehebatanmu. Tapi semata-mata karunia dan kasih sayang Allah kepadamu. Sehingga Allah bimbing engkau untuk bisa mendapatkan rizki yang banyak. Setelah itu apa? Kesadaran semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa di saat diminta oleh Allah aku jadi pelit? akan bertanya nanti. Kemudian masalah masyiah, kehendak Allah, ketahuilah. Secara akidah ini tadi yang kami ingin hadirkan lagi. Secara akidah bahwa semua yang terjadi ini adalah atas kehendak Allah. Baik dan buruk. Menurut akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Selain dari ada al-mu'tazilah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Baik dan buruk. Menurut kita ahli sunnah wal jamaah. Perintah Allah bukanlah kemauan Allah. Jadi Allah mungkin saja memerintahkan sesuatu. Tapi Allah tidak menghendaki. Dan mungkin sekali Allah menghendaki sesuatu. Tapi Allah tidak memerintahkan. Ini sedikit pelik masalah akidah. Allah mungkin sekali memerintahkan sesuatu tapi Allah tidak menghendaki. Yang kedua, Allah menghendaki tapi Allah tidak memerintahkan. Mungkin sekali Allah memerintahkan dan Allah menghendaki. Mungkin sekali yang keempat, Allah tidak memerintahkan dan tidak menghendaki. Ini biasa dibahas oleh pakar akidah. Tapi kalau Mu'tazilah mengatakan bahasanya iradah kemauan Allah adalah perintah Allah. Jadi yang diperintahkan adalah dikehendaki oleh Allah pasti. Yang dikehendaki oleh Allah adalah yang diperintahkan. Tidak begitu. Dibilah. Yang dikehendaki oleh Allah belum tentu yang diperintahkan. Contoh. Kekafiran bukan yang diperintahkan oleh Allah. Kekafiran bukanlah yang diperintahkan oleh Allah. Tapi ternyata Allah kehendaki untuk Abu Jahal. Abu Jahal kafir atau tidak? Maka kafirnya Abu Jahal dikehendaki. Padahal kekafirannya adalah tidak diperintahkan. Ada yang dikehendaki. Tapi. Ada dikehendaki tapi tidak perintahkan kayak tadi itu. Kekafiran Abu Jahal dikehendaki oleh Allah tapi tidak diperintahkan. Yang kedua adalah. Tidak dikehendaki dan tidak diperintahkan. Atau yang pertama gimana urutannya? Dikehendaki. Supaya rapi ya, supaya rapi ini sedikit ya masalah akidah. Ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah tapi tidak diperintahkan. Ada yang diperintahkan tidak dikehendaki. Dua dulu. Dikehendaki oleh Allah tidak diperintahkan. Contoh kafirnya Abu Jahal adalah dikehendaki tapi tidak diperintahkan. Allah menghendaki Abu Jahal kafir tapi kekafiran tidak pernah diperintahkan. Baik, sebaliknya ada tidak dikehendaki tidak dikehendaki tapi diperintahkan. Contohnya iman diperintahkan oleh Allah tapi tidak dikehendaki terjadi pada Abu Jahal. Iman diperintahkan tapi Allah tidak menghendaki Abu Jahal beriman. Ada lagi nanti dikehendaki dan diperintahkan oleh Allah. Contohnya adalah iman ke imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Iman diperintahkan dan Allah menghendaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq contohnya. Jadi Sayyidina Bakar adalah iman. Dan imannya Sayyidina Bakar adalah dikehendaki dan diperintahkan. Kemudian ada lagi nanti yang terakhir adalah tidak. Diperintahkan dan tidak dikehendaki. Tidak diperintahkan dan tidak dikehendaki. Contohnya kekafiran tidak diperintahkan. Sebab kekafiran dilarang. Bagaimana dengan Abu Bakar? Allah menghendaki tidak Abu Bakar untuk kafir? Tidak menghendaki. Maka dia tidak diperintahkan dan juga tidak dikehendaki. Maka di sini sebetulnya Ibnu Athaillah ingin mengukuhkan akidah ahli sunnati wal jamaati bahwasanya semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti biasanya setelah memahami makna ini berbenturan dengan satu. Persengketaan, perselisihan antara kita dengan Mu'tazilah. Kalau begitu mana tanggung jawab kita? Jika kita berbuat ini pun semua adalah karena dikehendaki oleh Allah. Jika tadi dikatakan Abu Jahal itu menjadi kafir pun dikehendaki oleh Allah. Tapi kenapa harus dihukum di neraka? Si fulan, si A, si B berzina. Bukankah itu dikehendaki oleh Allah? Tapi kenapa dihukum dia? Bukankah Allah yang menghendaki dia berzina? Ketahuilah, semua yang terjadi memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita harus tahu bahwasanya ini pembahasan lain lagi. Seorang manusia itu dibeli diberi oleh Allah kehendak untuk memilah dan memilih mana yang harus diikuti. Lihat. Allah memberikan kepadamu kehendak. Dan jangan berkatakan kehendakmu terpisah dari kehendak Allah. Jadi Allah memberikan kepadamu kehendak. Sehingga anda berkehendak. Untuk melakukan sesuatu. Apakah itu kebaikan atau keburukan. Sehingga apa yang kamu lakukan adalah juga kehendakmu. Dari inilah Allah akan menghukum. Kalau engkau melakukan kemaksiatan. Contoh. Di hadapannya adalah antara zina dengan tidak zina. Allah memberikan kemauan. Mau berzina atau tidak. Ada pilihan baginya. Namanya kas. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebagian orang pelik memahaminya padahal sangat sederhana. Kalau kita, kita kalau kita jelentrehkan secara sederhana, rumusnya begini. Allah menghendakimu berkehendak. Semuanya kembali kepada kehendak Allah. Akan tapi Allah menghendaki engkau berkehendak. Akhirnya engkau berkehendak. Maka dengan kehendakmu inilah akan engkau akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak menghendakimu berkehendak, nggak akan. Engkau bisa melakukan apapun. Tidak. Allah tidak menghendakimu untuk makan, tidak akan makan. Biarpun disodori sate yang enak, rasanya tetap nggak nyaman. Karena Allah tidak menghendakimu makan. Jadi Allah membenjak Allah menghendaki engkau berkehendak, maka dengan kehendakmu engkau memilah dan memilih apa yang harus engkau lakukan. Sehingga si fulan berzina, dia berkehendak zina, jangan mengatakan Oh ini kan kehendak Allah. Bohong. Kalau itu kehendak. Memang Allah menghendaki segala sesuatu. Tapi ingat. Engkau melakukan zina adalah pilihanmu. Jadi Allah memberikan kepadamu kehendak. Maka dengan kehendakmu itu gunakan akalmu. Sehingga engkau akan ditanya oleh Allah dengan kehendakmu itu. Adapun yang terjadi semua adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita masuk bab Jabariyah. Jabariyah itu berkata begini. Semua kehendak Allah. Kalau kamu zina gimana? Ya Allah. Terus Allah. Nah, ini kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal secara jelas-jelasan ada di dalam diri kita itu sesuatu yang kita sadari dan yang tidak kita sadari. Pernah kedinginan? Ya. Kedinginan. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah dijelaskan dengan nyata. Ada orang kedinginan itu gemeteran. Gak bisa ditahan. Diam. Ngapain kamu geteran itu? Gak tahu siapa yang getarkan ini. Nah ini, jadi ada kekuatan di luar kita. Kenapa kok jadi keriput ini? Kemauan kita atau kan? Uban. Kita pengennya hitam rambutnya. Terus kenyal, nggak usah berubah. Maunya kan gitu. Tapi ternyata ada perubahan. Ini di luar kemauan ki kita. Di sisi lain lihat. Ada nyamuk tak pukul. Saya cubit, saya berjalan, saya minum. Nggak ada air tapi. Saya minum. Lihat. Lihat, ini lihat, ini ini pekerjaan saya gigit, sakit. Ini saya kehendaki atau tidak? Saya kehendaki. Saya kehendaki bergetarnya tangan tidak saya kehendaki, tapi kenyataannya tangan saya bergetar. Ada orang kan yang tangannya getar terus apa? Punya penyakit apa namanya? Tidak tahu yang bahasa Jawa, bahasa kunonya apa? Tidak bahasa dulu. Tidak, tidak. Ya, pokoknya ya tangannya geter itu kan ada ya. ya karena yang dengar orang banyak. <laughs> Jadi geter gitu ada. Itu bukan kehendaknya. Kalau di pasar kamu menghendaki itu ya enggak. Bukan kehendak saya. Nah iya, kehendak siapa? Ya. Baik, baik. Di saat kamu mengambil air minum kehendakmu atau bukan? Ini adalah gambaran bahwasanya di dalam diri itu ada kehendak yang Allah menghendaki kita berkehendak. Tapi sekaligus ada sesuatu yang kita tidak bisa berkehendak. Artinya apa? Disinilah akidah ahli sunnati wal jamaati. Ada sesuatu yang memang terjadi pada diri kita. Kita tidak bisa menolak. Ini kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan katakan ini adalah aku bisa. Maka kita itu keluar dari dua kelompok. Namanya kelompok Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah itu mengatakan aku bisa. Semua adalah Allah berikan akal, kekuatan. Kita bisa melakukannya. Bohong. Buktinya ubanmu tidak bisa kau tahan. Tiba-tiba... Nah, eh, tiba uh, Kebetaran tangan tidak bisa ditahan. Maka itu hantaman untuk Qadariyah. Sisi lain dia mengatakan, ini dari Allah. Semuanya dari Allah. Oh baik, dari Allah ambil palu. Cetok jidatnya. Kenapa kamu pukul? Allah. Allah juga. Ya <laughs> bisa. Jadi orang mukul tidak mukul itu ada ke ada kesadaran dia. Allah beri dia itu kehendak. Allah beri dia kehendak untuk berkehendak. Maka dengan kehendaknya ialah memilih. Ini memang sedikit pelik masalah akidah, tapi nggak apa-apa kita hadirkan. Cuman jangan sampai kita ter terjerumus dalam masalah jabariyah. Kalau membaca ini seolah-olah bahwasanya semua dikehendaki oleh Allah, berarti termasuk saya maksiat pun dikehendaki oleh Allah. Maka Allah nggak boleh nyiksa saya karena saya dikehendaki oleh Allah berzina, mabuk. Bukan begitu. Akan tapi kita ilah Allah menghendaki dirimu berkehendak, maka engkau pun punya kehendak. Dan ketahuilah, jika kehendak dicabut dari dirimu, subhanallah. Kalau Allah, coba. Anda waktu ke sini ada kemauan atau tidak? Mau. Ada ndak orang yang enggak mau? Enggak kan? Karena dia, dia, Allah tidak diberi kemauan. Ya. Sate enak atau tidak? Benar nih. Ada orang enggak suka sate. Karena Allah tidak beri kemauan. Yaitu kalau Allah tidak diberi kehendak, ya enggak berkehendak dia. Jadi engkau berkehendak karena Allah menghendaki. Mohon maaf. Ini saja, insya Allah. Ah, sambil bawa pulang nanti ngelamun-ngelamun tidak apa-apa. Yang nggak paham yang penting ngaji dapat pahala nanti. Emang ini ya baik. Intinya bahwa yang pertama tadi lebih jelas bahwasanya ketahuilah bahwa jangan sampai Anda mengatakan bahwasanya Allah mengkabulkan doaku karena aku mendapatkan surga karena cerih payah. Aku kaya raya karena aku awas. Semuanya adalah Allah yang kasih kepadamu. Agar kamu sadar wahai orang kaya yang memberikan kepadamu kecerdasan, tenaga, bisa menjadi kaya adalah Allah. Maka di saat Allah minta, berikan. Kemudian yang diberi kecerdasan, yang memberi Allah, maka tidak perlu sombong dengan kecerdasan. Semua adalah dikehendaki oleh Allah SWT. Itu menanamkan ketawaduan Ibn Atta'illah ini. Sehingga orang tidak mengatakan, aku bisa. Dunia motivasi. Kamu pasti bisa. Allah. <laughs> Kamu pasti bisa. Insya Allah saya bi bisa. Insya Allah. Kalau Allah berkehendak berhendak selesai. Kalau Allah berkehendak saya bisa. Itu saja insyaallah wallahu sawab. Syukron kasir kami ucapkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang bertanya secara langsung kami persilakan dua penanya dari jamaah bapak-bapak, dua penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari begini Buya, dari penjelasan tadi yang disampaikan oleh Buya Yahya, ya. saya menangkap atau pertanyaan saya adalah apa kaitannya antara untayan hikmah yang tadi disampaikan oleh Buya dengan sunatullah, yakni hukum-hukum yang telah dibuat Allah ataupun juga hubungannya dengan ayat Allah Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri merubah nasibnya. Itu yang pertama, Buya. Yang kedua, yang kaitannya dengan masih ada kaitannya dengan uh, eh, untaian hikmah. Saya bertanya, kadang-kadang saya berpikir untaian hikmah dari Ibnu Athaillah ini sebagian besar adalah tentang Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempasrahkan diri kepada Allah. Padahal dalam sabda-sabda Rasulullah sendiri dalam hadis-hadis banyak seperti misalnya barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah tiap-tiap malam niscaya tidak akan fakir. Kemudian juga sabda Nabi juga obatilah sakitmu dengan sodakoh dan yang lain juga hubungan dengan sodakoh. Eh, sodakoh itu adalah tolak bala. Maka sebagian umat muslim sendiri berdasarkan hadis tersebut mereka tentu berharap bahwa dengan sodakohnya sakitnya disembuhkan dengan sodakohnya terhindar dari bencana dengan membaca surah al-waqiah dijamin mereka tidak akan fakir miskin ini bagaimana bu ya? kaitannya dengan unta yang hikmah padahal kita tahu sendiri tentulah kedudukan sabda Nabi lebih daripada unta yang hikmah seorang ulama Terima kasih Pak ya. ya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu Yahya yang saya cintai, saya ingin menanyakan sesuatu. E, banyak yang bertanya tentang apa saja sunnah untuk membangun sebuah bangunan. Apakah itu membangun rumah atau apartemen atau komplek. Jadi ini masukan untuk e, saudara-saudara uh, kita muslim yang bekerja sebagai uh, e, properties atau developer. Dia menanyakan apa saja yang harus dihindari e, dalam membangun sesuatu, maksudnya bangunan, apa letak kamar mandinya atau gentengnya bagaimana, dan juga sunnah-sunnah yang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, bagaimana pandangan Islam mengenai asuransi? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, satu lagi. Ada. Langsung saja. Kami persilahkan kepada guru kita semua Bu Yahya untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama adalah masalah sunnatullah. Sunnatullah itu sebab, tapi bukan sebab hakiki, tapi Allah telah jadikan ia sebab. Sesuai dengan sunnatullah. Harus kita patuhi sunnatullah. Allah yang membuat, bukan Anda yang membuat. Dan bukan diri sesuatu tersebut yang membuat dirinya menjadi sebab. Sunnatullah. Contoh. Sunnatullah kalau ada kertas didekatkan sama api, kenapa? Keba, kebakar itu sunnah, sunnatullah. Jadi kalau kita dekatkan api dengan kertas, maka kebakar. Tapi kita harus tahu yang menjadikan itu kebakar siapa. Bukan karena datnya api itu membakar. Kalau kita sudah mengatakan datnya api itu yang menjadikan sebab kertas kebakar, keluar dari iman. Jadi sunnatullah itu harus kita patuhi. Ya ini sunnatullah. Tapi kita kembalikan Ibn Atta'illah ke puncak itu lagi semua. Bahasanya membuat sunnatullah itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah bahwasanya jika ada kertas kebakar itu bukan karena kehendaknya api. Tapi kehendaknya siapa? Kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim manusia diceburkan di dalam api tidak kebakar. Tetapi kalau sudah dibuat sunnatullah ya begitu Allah jadikan sebab-sebab ja'liyah namanya. Allah telah menjadikan api sebab terbakar. Sehingga kalau kita temukan keras sesuatu yang kering ketemu api ya kebakar itu sunnatullah. Tapi ingat semua orang beriman tidak akan berkata, zatnya api yang menjadikan terbakar. Oh tidak. Nah, ini makanya sunnatullah ada dan Allah yang membuat bukan Anda yang membuat tapi tetap Allah yang membuat. Jadi kembali kepada apa yang dikatakan oleh Ibn Atha Sakandari adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibrahim alaihissalam manusia. Sayyidina Ibrahim manusia lihat diceburkan di dalam api tidak kebakar. Padahal kalau yang lainnya akan kebah, kebakar. Kenapa? Sunnatullah tidak berlaku saat itu karena apa? Allah yang punya sunnah bisa dikeluarkan. Apa sunnah bisa di, dijebol. Sunnatullah adalah kalau ada orang hamil itu tentu ada pembuahan. Ada dibuahi. Eh, mohon maaf, ada persenggamaan suami is, istri. Itu sunnatullah. Kalau ada orang mengatakan tidak pakai sunnatullah itu adalah orang ya sakit. Saya tidak akan menikah dan saya berharap saya punya anak. mungkin. Harus menikah nikah hubungan suami istri. Tapi ternyata muncul Sayyidina Isa alaihissalam dan hakikat. Jadi karena yang punya sunnah Allah ya bebas Allah untuk menjebolnya. Karena sunnah Allah yang buat maka Allah pun bisa bisa merubah itu sunnah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang harus kita yakini bahwa Ibn Athaillah melampaui puncak itu semua. Jangan sampai kita tertipu. Sehingga kalau kita tidak sadar yakin bahasanya semua dikehendaki Allah, nanti bisa masuk bab keyakinan bahasanya obat yang menyembuhkanku, dokter yang menyembuhkanku, maka masuk bab syirik. Obat adalah sebab. Dan itu sunnatullah. Kalau kita minum ini, ini. Kalau kita melakukan begini, begini. Kalau orang ngantuk adalah ti, tidur. Kalau orang makan, kalau lapar adalah ma, makan itu sunnatullah yang harus kita patuhi. Dan itu Allah buat. Jadi ingat, kalau kita kembalikan kepada hikmah Ibn Atal Sekandari, Sunnatullah pun yang buat adalah Allah. Artinya semuanya pun juga kembali kepada Allah. Jadi api membakar kertas sunnatullah. Bukan karena api dari zatnya bisa membakar kertas. Akan tapi ketahuilah kita kembalikan. Karena Allah menghendaki seperti itu. Maka terjadilah api membakar kertas. Baik itu. Jadi tidak bertentangan dengan sunnatullah. yang buat juga Allah sunnah itu. Kemudian masalah Eh, tidak ada pertentangan dengan hikmah Ibn Atta'ilah dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Karena Ibn Atta'ilah itu meres daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau ada misalnya pesan-pesan dari Rasulullah bersedekah agar kita tertolak bala. Itu adalah yang ditanyakan dari sisi mana? Kami raba-raba. Bahasa yang ditanyakan begini. Allah Rasulullah juga mengajarkan agar kalau kita pengen lapang rezeki, baca surat waqiah, kita sedekah, tertolak dari balak dan sebagainya. Lihat. Kalau kita hubungkan dengan sunnah ini, ini hakikat dengan hikmahnya Ibn Atta'il Sakari, malah sangat-sangat sambung dengan sesungguhnya. Kenapa? Jangan sampai kamu itu sombong dengan sedekahmu loh. Ya Allah ini loh, aku tolak dengan balak. Enak bener. Saya sedekah 100 juta, ya Allah. Ternyata kalau ketimpa balak lagi dia berkata, "Ya Allah, bagaimana kau ini ya Allah? Enggak benar kau ya Allah. Saya sudah kasih 100 juta masih kena balak." lagi kan bahaya ini. <laughs> Akan tapi lihat Allah didik kamu berbuat baik, Allah kehendaki. Jadi kamu bisa berbuat baik karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang secara kayak hukum tadi uh, sunnatullah tadi, kurang lebihnya seperti itu sunnatullah. Doa itu sunnatullah kayak begitu. Jadi Allah sudah berjanji Nabi Muhammad melalui lidah Nabi Muhammad sadaqah tadfa'ul bala. Yang bersedekah akan ditolak balanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kamu yakini, Allah tidak menghendaki turunnya balak kepadamu bukan karena sedekahmu. Ini yang dikhawatirkan mengatakan gara-gara sedekahku Allah tidak turunkan balak kepadaku. Kurang ajar berarti membatasi kehendak Allah Subhanahu wa taala masuk bab syirik yang sesungguhnya. Akan tetapi ketahuilah bahwa Allah menjadikan sebab balak ditolak karena sedekah yang kau lakukan. Allah yang menjadikannya. Sehingga yang menolak balak adalah Allah, yang menjadi sebab tolak balak adalah Allah, maka semuanya kembali kepada Allah. Sehingga tidak terjadinya bala bencana karena sedekah yang kau berikan itu pun juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita titi nanti Eh, dari hikmah hikmah Ibn Atta'illah dari, semua adalah justru mengukuhkan hubungan kita dengan Allah, dan termasuk nanti hubungan dengan sesama manusia. Tidak jauh, tidak keluar dari sunnah Nabi. Semuanya hakikat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Tidak tahu kalau ada sisi lain yang ditanyakan. Kalau tadi mencontohkan sedekah dan sebagainya. Itu sama. Itu adalah agar kita sadar bahwasanya Apa yang kita lakukan. Jangan kita anggap itu sebab karunia Allah. Bukan. Allah kalau berikan karunia tanpa sebab. Akan tapi lihat. Kemauanmu untuk bersedekah itu juga karunia dari Allah. Mau apa lagi? Ternyata Allah menghendakimu berkeinginan untuk bersedekah. Lalu kamu bersedekah. Jadi sedekah kamu bisa bersedekah karunia dari Allah. Ditolak balak karunia dari Allah. Kasih bahala karunia Allah sungguh Allah maha pemurah. Karunia dan karunia dan karunia. Sehingga tidak ada orang yang berkata, aku bisa. Semuanya bakal beres. Dengan apa? Dengan kekuatanku, sedekahku dan sebagainya. Ini tidak seperti itu, bahkan tapi kita dikembalikan oleh Ibn Atta Isan kepada hakikat tauhid, kenal kepada Allah, Allahus Samad. Allah tempat untuk kita menyandarkan segala sesuatu kepadanya. Kita mengandu kepada Allah. Kita hadapkan permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian harus ada usaha-usaha untuk menuju ke sana dengan sunnatullah tadi yang dikatakan apakah menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terus harus tidak mungkin tidak kalau nanti menjalankan semua dikehendaki Allah kalau begitu saya tidak usah makan mati haram mati bunuh diri ya sudahlah ini karena semua dikehendaki Allah saya pulang pejam mata saja lari tabrak mobil mati mati ke neraka jadi harus sunnatullah digunakan akan tapi harus kita yakini bahasanya sunnatullah itu Allah yang buat Bukan sunnatullah. Sunnatullah itu sesuatu itu bisa berbuat dari datnya dia sendiri. Tidak. Tapi itu semua dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Membangun rumah. Berbicara tentang sunnah-sunnah membangun rumah. Saya beri yang lebih bagus lagi. Bukan sunnah. Wajibnya dulu. Gunakan bangun rumah dari sesuatu yang halal. Itu dulu wajibnya. <laughs> Bukan sunnahnya. Jadi kita perlu wajibnya dulu. Nih. Jadi wajibnya dulu. Dari harta yang bersih. Dari pekerjaan yang bersih. Dengan cara yang bersih. Nah, ini, ini wajibnya dulu. Cuma masalah tata letak. Tentunya kembali kepada niat. Ini yang paling penting ya. Jangan sampai kita buru uceng kelangan delek. Memperhatikan sunnah-sunnahnya. Lupa wajibnya. Ini menjadi bermasalah nanti. Penyediaan sunnahnya saya desain yang bagus. Perumahan islami. Ada musola dan masjidnya. Semua desain rumahnya sesuai dengan syariat Nabi. Dari mana modalnya? Wah, ini bermasalah ini. Ya ini, jadi dari modalnya dulu, dari sesuatu yang bersih. Karena kita ingin cari itu Allah dan harus kita fahami bahwa Tujuan semulia apapun jika kita raih dengan cara yang tidak benar tidak akan sampai kepada tujuan. Tapi begitu sebaliknya jika tujuanmu benar dan caramu meraih benar biarpun kamu belum sampai sudah dapat pahalanya. Anda bercita-cita ingin punya rumah islami pengen yang Islam sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Yang bisa menutup aurat anak-anaknya, bisa memuliakan anaknya Tak tahunya melarat terus. Rumahnya gede, kecil. Tapi niatnya saya ingin memuliakan putriku sehingga tidak terlihat. Kalau kamar mandi aman, ya Allah, ya Allah. Saya pengen, pengen, pengen, pengen. Niat. Tapi nggak punya. Rumahnya kecil. Eh di akhirat pahalanya sudah memuliakan putra-putrinya. Kenapa? Niatnya benar, caranya be benar. Biarpun niatnya bagus, Masya Allah ingin memuliakan putra-putriku agar begini. Karena kewajiban bagi seorang suami, eh duitnya haram, nggak diperhatikan. sejutnya di tempat yang haram. Semuanya haram, tidak ada guna. Dan ketahuilah Allah maha tahu itu semuanya. Adapun yang ditanyakan barangkali, insya Allah lah kalau ahli majlis paling tidak ada kesadaran. Kalau memang masih modalnya haram, harus segera hijrah kepada yang halal. Sekarang pengen bangun rumah yang islami ya. Tentunya rumah islami yang pertama yang harus kita lengkap, yang kita perhatikan adalah bagaimana menjalankan syariat Nabi di antaranya desain kamar yang bisa menutup aurat mereka. Desain kamar termasuk kamar mandi. Kemudian setelah itu ada perencanaan untuk memisah anaknya farrikuhum fil madaji'i di saat usia 10 tahun anak putra putri sudah ada dipisah. Biarpun sekecil apapun kita rapikan semacam itu. Kalau ada tamu tidak berbaur dengan putra-putri kita. Biarpun sekecil apapun rumah itu. Ya, sebab kalau tamu iseng itu pengen melihat anaknya Bu Haji, punten mau ke toilet. Padahal nggak pengen toilet, pengen lirik itu. Ya, hati-hati itu. Karena memang rumah kita bukan kita desain dengan rumah yang bagus. Biarpun gede, tetap kalau tamu tempatnya terbatas di situ, tidak akan bisa melongok kepada kemuliaan dan kehormatan putra-putri kita. Itu. Ada masalah tempat ibadah bisa dimodel apa saja. Jadi ternyata masalah itu. Karena rumah itu intinya untuk menutup aurat. Kemuliaan itu. Rumah mulia. sempurna Sempurnakan kamar biarpun kecil-kecil. Kecil tidak apa-apa. Atau disekat tidak apa-apa. Yang penting kepisah. Rumah mungkin bisa berapa meter saja. Rumahnya Rasulullah itu berapa? 3,5 memanjang kali berapa gitu. Kecil panjang begitu. Ini cerita tak Aisyah. Ini begini. Jangan dibayangkan rumah Rasulullah seperti rumah gedong mewah. <laughs> Kayak Al-Bahjah begitu ya. Ya ndaklah rumah Rasulullah masanya. Tapi ternyata sempurna ini ada kehormatan ini. Jadi untuk menghormati putra-putri kita itu loh. Yang penting di situ yang islami, kamar-kamarnya lengkap, jika ada tamu pun tidak sampai melongok kepada kehormatan putra-putri kita dan di saat putri kita sudah mulai umur 10 tahun kita bisa untuk memisahnya, jangan tidur bareng dengan bapak ibunya atau dengan anak laki dan perempuan dikumpulkan. Dan tolong perhatikan yang demikian itu. Maka ini adalah rumah islami Kemudian setelah itu tentunya adalah tentang apa yang kita tempelkan di situ. Rumahnya Ustadz atau gambarnya artis <laughs> atau itu ya kalau mau dekor pun adalah yang indah, desain yang indah, gambar bunga-bunga yang sejuk dan seterusnya. Kemudian setelah itu kalau ya WC-nya misalnya upayakan WC adalah ya eh, tidak menghadap ke kiblat misalnya Padahal biarpun menghadap ke kiblat karena tempatnya tertutup tidak menjadi haram bahkan tidak makruh lagi, cuman khilaful aula untuk punya untuk mengagungkan Ka'bah jangan sampai menjorok ke kiblat begitu WC-nya. Kalau nong kalau duduk di atas WC jangan sampai menghadap ke kiblat. Padahal kalau di dalam sudah disepakati ulama tidak lagi makruh karena sudah tertutup. Tertutup biarpun menghadap ke kiblat tidak makruh lagi, hanya akan tapi khilaful aula alangkah baiknya kalau diarahkan ke selain kiblat. Itu adalah diantaranya ya. Kemudian lebih dari itu untuk menjaga keamanan dari ya yang namanya binatang buas atau pencuri dan sebagainya itu boleh kita sempurnakan dengan pagar dengan apa sajalah yang menjadikan rumah kita itu adalah rumah-rumah yang aman. Tapi yang paling penting adalah keamanan akhlak, keamanan aurat karena saat ini ada sebagian orang yang tidak peduli urusan ini. Sampai ada rumah gede itu ternyata masih tidak didesain seperti itu. Sehingga kalau ada orang tamu, itu kalau pengen buang air kecil saja termasuk harus. Nah. Ya mohon maaf, mungkin Anda di sebagian rumahnya masih begitu. Lah ini adalah ide. Kalau Anda ingin patuh dengan syariat akan dimudahkan oleh Allah. Saya punya kamar rumah, insya Allah saya buat desain seperti itu. Sehingga kalau ada tamu tidak usah pakai masuk ke dalam dan sebagainya. Sehingga enggak berbaur nanti. Sekecil apa berumah itu direncanakan, insya Allah dengan rencana itu Allah akan memberikan kemudahan. Ya, baik. Itu adalah masalah kesempurnaan, tapi ingat yang paling penting adalah ambil dari sesuatu yang halal. Kalau masalah properti, properti itu lain lagi ya. Itu properti orang yang bekerja di tempat semacam itu tetap karena Anda ingin barangkali Anda ingin merencanakan perumahan Islami, tetap harus Anda yakini bahasanya modal yang Anda gunakan adalah modal bersih. Modal yang halal, modal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau modalnya tidak tidak bersih, maka Anda harus banyak bertobat dan saat ini sudah mulai hijrah. Merencanakan. Yang lalu biarlah berlalu. Allah maha pengampun insya Allah Cuman harus ada perencanaan-perencanaan untuk berhijrah menjadi bisnis yang yang properti yang bersih ya, yang yang yang halal agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah asuransi, asuransi bukan sesuatu yang terlarang Asalkan dia itu sesuai dengan syariat. Karena asuransi itu maknanya adalah tolong menolong ya. Kumpulan orang yang bisa saling tolong menolong. Akan tapi tentunya di sini harus dengan cara yang benar. Kemudian dana itu pun nanti digunakan untuk yang benar. Misalnya semua jamaah majlis al-bahjah ini dihimbau untuk mendaftar. Contoh dan setelah daftar, nanti setiap peserta itu dihimbau untuk bisa memberikan sumbangan rp rupiah. Contoh loh ya, jangan dipotong ceritanya ini. Contoh. Jadi rp rupiah. Maka nanti siapapun dari jamaah ini yang sudah tercatat namanya, jika tertimpa musibah sakit, maka nanti dari tim nanti yang akan membiayai pengobatannya. Jadi Anda bersedekah kepada tim, tim majlis, dan tim majlis nanti harta ini, dana ini diteruslah mau dikembangkan. Karena sudah diinfakkan. Diinfakkan, tabarruk namanya, sudah diberikan. Maka setelah diberikan kepada yayasan, yayasan mengolah sampai jadi miliaran misalnya. Tidak apa-apa. Maka di saat siapapun yang sakit dari anggota itu nanti, maka dia berhak mendapatkan santunan untuk diobati. Itu adalah miniaturnya kayak begitu. Dan sekarang transaksi uh, asuransi Islami sudah mengarah ke seperti itu. Jadi bukan sekedar transaksinya saja yang benar akan tapi ketahuilah digunakan untuk apa uang tersebut. Kalau uangnya untuk perusahaan yang haram sama masuk bab ha? haram. Akan tapi kalau sudah asuransi tidak Islami itu kita tidak jelas bayar apa itu. Kita suruh bayar. Bayarnya tidak transaksi tabarruk bukan kita memberi. Pokoknya bayar dengan perhitungan nanti insya Allah berapa tahun kemudian saya dapat gede. Terserah termasuk asuransi mobil, asuransi ini dan sebagainya. Kalau mobil ketabrak sedikit nanti gak dianggap tabrakin gede lagi jeder gitu. Jadi ada dusta di sini ini, ada ada ada kecurangan sudah. Mulai dari kita yang asuransi dan karena bukan Islami. Kalau asuransi Islami memang ada. Jadi asuransi Islami sebenarnya adalah dalam irama tolong menolong, miniaturnya kayak tadi. maaf begini, kalau digedekan sama. Jadi artinya dana yang sudah terkumpul itu adalah dana tabarruk, bukan danamu. Tetapi dari pihak Yayasan menjanjikan berjanji bahwa jika dari anggota ini ada musibah, maka dari pihak yayasan akan mengobatimu dan merawatmu. Selesai. Itu adalah miniaturnya asuransi. Jadi asuransi islami harus sesuai seperti ini, akan tapi ini bahasa sederhananya. Dan ternyata sudah kita lihat ada asuransi asuransi islami, nanti di situ mesti ada istilahnya bukan bayar membayar bayar tabarruk misalnya. Tabarruk itu sudah Anda lepas, nggak boleh Anda tanya lagi sudah. Jadi dari ini, ini Anda tabarruk, Anda memberi sudah, infak infak selesai. Tabarruk, kemudian setelah itu apa? Dari pihak yayasan menjanjikan ini jangkanya lima tahun ya. Dalam lima tahun nanti siapapun yang anu akan mendapatkan santunan. Mati dapat santunan. Ini santunan. Dari mana duitnya? Ya dari duit yang dikumpulin tadi itu. Tapi kita tidak boleh mengambilnya. Tapi mereka ber, mereka wajib memberi kepada kita. Karena sesuai dengan janjinya. Itu adalah masalah asuransi yang kami sederhanakan dalam penjelasannya. Jadi kalau asuransi syariah sesuai dengan syariah boleh kemudian dialokasikan dana itu untuk sesuatu atau diinvestasikan ke sesuatu yang halal dan bersih dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang sakit semoga Allah memberikan kesembuhan. Ada yang dari Madura Arifin Ali, buat Arifin Ali. Yang melahirkan dimudahkan. Ada yang sini. Betul kalau Al-Bahjah 2 mengadakan maulid Nabi membuat proposal dan diberikan kepada seseorang untuk mencari donatur? Tidak benar kalau itu. Berapa Al-Bahjah 2 membuat proposal bukan proposal diajukan. Tapi hanya untuk diketahui oleh Al-Bahjah 1. Ini ada proposal untuk diketahui untuk pusat berapa dana yang dibutuhkan. Akhirnya itu. Jadi bukan untuk diputer. Jadi Al-Bahjah 2 ada proposalnya. Tapi proposal untuk diketahui. Jadi Al-Bahjah 2 punya dana berapa, yang bisa ditangani Al-Bahjah 2 apa-apa, kemudian dari Al-Bahjah 1 akan menyelesaikannya. Bukan diputar-putar untuk kalau ada putar-putar laporan nanti. Bukan di paling paling dibicarakan antara teman-teman. Ini loh ya. ya yanya ini segini kira-kira bagaimana. Bukan untuk disebar. Itu proposalnya bukan proposal untuk diputar-putar. Yang diputar-putar itu salah, salah guna itu ya. Jadi kita tidak pernah menggunakan proposal untuk cari duit keliling tidak ada memang karena Al-Bahjah 2 adalah di bawah kontrol Al-Bahjah 1, maka nanti pengeluarannya pun diketahui. Jadi apa yang dibutuhkan untuk maulid besar, karena jumlahnya ratus apa jutaan juga, 100 juta ke atas itu. Jadi itu kita perlu tahu mana. Nanti yang bisa di cover oleh, yang bisa ditangani oleh Al-Bahjah pusat apa, dari Al-Bahjah 2 apa, kemudian sisanya kurangnya itu apa. Ini begitu agar bisa diketahui saja tapi bukan untuk diputer-puter. Baik, bagus ini pertanyaan. Barangkali ada orang yang muter-muter proposal Al-Bahjah, tolong disegera diluruskan. Bukan untuk cari duit keliling. Kalau duit Maulid Nabi itu datang sendiri, kalau dicari itu kurang berkah nanti. Kalau orang Maulid Nabi itu akan datang merebut nanti. Orang ingin bersambung dengan Nabi kok. Kita yang mencari saat ini. Kalau di akhirat memang Nabi yang nyari kita. Kalau memang kita benar saat ini mencari Nabi. Kalau sudah urusan maulid Nabi akan datang nanti. Jangan khawatir. Berebut itu. Saya akan bantu ini, bantu ini, bantu ini. Cuman itu untuk pendataan kebutuhan apa. Karena ternyata ada pengurukan tanah. Yang harus diuruk 100, 100 truk. Masih dapat 30, 60. Terus kan Ini akan dikasih tahu sama yang lainnya. Bukan untuk meminta-minta. Sebab proposal biasanya kita gunakan untuk laporan umum dan minta doa. Seperti halnya Al-Bahjah Pusat. Kami laporkan bahwasanya kita perlu dana untuk pembuatan aula pusat. Beberapa hari lalu kan minta doa ya. Nah, ternyata ibu sudah kalah. Insya Allah aulanya sudah ada yang beresin ya kan. Nah, Alhamdulillah ya. Ini kan doanya ibu-ibu. Proposal tidak ada kan. Ibu tidak tahu siapa yang ngasih kan. Yang jelas insya Allah Al-Bahjah itu aula besarnya sudah ada yang yang nangani. Dan memang kalau sudah nyumbang Al-Bahjah itu nggak pernah disebut namanya itu. Rugi ya. Nah nyumbang al-bahjah nggak pernah disebut namanya. nggak pernah al-bahjah nyumbang. Pak Haji Fulan menyumbang. nggak ada itu. <laughs> Karena kita ingin mengajari tulus semuanya ini. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Oh, nyumbang, nyumbang. Yang nyatet malaikat. Saya nggak bisa nyatet. <laughs> Jadi tidak baik. Jadi biasanya ditulis. Itu misalnya sekarang. Nah ini kalau ibu-ibu ada yang pengen bantu. Pembangunan rumah guru. Ini, ini bukan proposal muter-muter loh ya. Ini laporan ini. nggak minta satu-satu ini. Laporan minta didoakan bahwasanya pembangunan untuk rumah guru ini harus tetap berlanjut. Memang untuk sementara, memang pondok itu kalau kalau ditanya dana selalu sementara dananya nggak ada kan begitu. Sebab dananya terus nggak ada dana mandek. Jangan tanya pondok itu saldonya berapa. nggak ada pondok itu saldo terus. nggak ada kelebihan tuh nggak ada. Kalau ada lebih punya program baru, ada lebih program baru, ada lebih program program baru. Jadi ada untuk aula alhamdulillah Insya Allah hampir insya Allah ada dana yang sudah direncanakan oleh hamba Allah yang insya Allah para kekasih Allah untuk dana aula sudah ada. Jadi uh, uang ibu bapak tidak berlaku untuk aula. Ini kalau kita laporan harus nih. Cuman ada aula putri yang harus dinaikkan sama pondok putrinya itu masih ada beberapa lokal yang belum belum di ini. Bagi masih ada. Berapa dana untuk aula? Oh jumlahnya besar. Pokoknya lihat aja insya Allah mulai besok pembangunan aula. Yang ibu kalau pengajian sama bapak kehujanan itu insya Allah nggak kehujanan lagi. Jadi pahalanya berkurang karena kurang kehujanan. <laughs> Tapi pahalanya diambil sama yang bangun aula insya Allah. Tinggal perumahan guru. Karena selama ini kita berceceran guru ngontrak rumah di luar. Mohon didoakan yang kenceng, kenceng, kenceng ya. Doa agar Allah mengirim para kekasih-kekasih Allah untuk menyelamatkan perumahan rumahan guru. Kita membuat 24 rumah guru. Dan Allah maha tahu siapa yang akan dikirim. Yang dikirim itu unik subhanallah. Allah itu luar. Itulah kemurahan Allah subhanahu Kalau Allah mau ngirim tuh kirim aja sudah. Bangun rumah ini kirim, kirim, kirim begitu. Ini tidak ada. Dan kami informasikan mohon maaf. Ada suatu ketika yang berkata. Bangun terus pondok punya utang banyak katanya. Jadi kalau memang ada yang pernah diutangi pondok, tolong lapor ya. Supaya tidak jadi fitnah di masyarakat ya. Katanya utangnya pondok, bangun terus, ke saya nggak dibayar-bayar. Mana? Kalau ada utang, pondok ngutang. Karena pondok tidak biasa seperti itu, kecuali urusan besi kemarin sudah kita sampaikan. Ada waktu dulu ada utang kepada si Fulan, itu pun sudah diberesi. Atau utang orangnya tidak mau dibayari, tapi sudah beres. Tapi kalau sampai utang lama nggak dibayar-bayar, itu pasti bahasa yang semoga Allah mengampuninya. Bahasa hamba Allah yang ngomong, utang pondok bangun terus utang dengan saya nggak dibayar-bayar. Sudah lama bertahun-tahun. Lah ini perlu ngadep ini. Insya Allah akan dibayari nanti insya Allah. Berebut yang membayari utang insya Allah. Supaya tidak jadi fitnah di kalangan umat. Kadang-kadang ada orang ingin menanamkan kebencian. Sehingga orang mau berbuat baik menjadi tidak mau berbuat berbuat baik. Dan ketahuilah hilang perginya seseorang tidak boleh membuat berubahnya sebuah perjuangan. Kalau seandainya besok datang seorang miliarder ke pondok Al-Bahjah, tidak akan merubah Al-Bahjah. Atau orang yang selama ini berjuang di Al-Bahjah kok keluar tidak akan mengurangi Al-Bahjah. Sebab tidak boleh kita berjuang bergantung kepada si A dan si B. Tapi jalankanlah apa yang bisa engkau jalankan. Selesai. Wah, donaturnya pada pergi. Tidak pernah ada kisah dalam perjuangan seperti itu. Kalau hilang satu tumbuh seribu, percayalah. Perjuangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, jadi ada beberapa isu-isu yang disampaikan semacam itu tidak. Jadi mohon kalau memang ada dari pihak yang lain ngutang, dari pihak apa namanya? Mungkin dari dari selain kita ngutang, seperti apa utangnya bentuknya, tolong sampaikan. Memang kita sampaikan waktu itu utang besi. Utang besi, tapi insya Allah itu itu bagian. Jadi yang mau membayar ini pun bukan untuk bayar utang itu. Katanya masih ada utang besi waktu itu. Insya Allah ada yang ngurusi. Cuman ini pembayarannya insya Allah untuk aula ini akan dibangun begitu, dibangun begitu, dibangun itu sampai selesai insya Allah. Ini insya Allah. Jadi seperti itu kemudahan-kemudahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon doa setiap malam wahai ahli iman. Tolong didoakan semua yang berjuang itu diberi oleh Allah ketulusan, keikhlasan. Kita tidak rela jika mereka berjuang tidak ikhlas. Tidak rela uang yang mereka berikan tidak ikhlas, tidak rela. Dan datang perginya seseorang tidak boleh merubah perjuangan kita. Enggak boleh kita merasa, aduh sayang, itu orang banyak duit yang meninggalkan Al-Bahjah. Loh, yang beri, yang beri kita tuh Allah, bukan si A, si B. Yang mau datang-datang, yang mau pergi-pergi. Selesai. Itu adalah perjuangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah orang itu kenal Allah, lihat. enggak peduli, tutup mata. Dia akan berbuat baik. Berapa uang yang harus aku berikan? Yang penting untuk Allah. Selesai. Dan itulah orang-orang ikhlas. Makanya kita harus minta terus, Ya Allah kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas. Yang tidak ingin disanjung di saat membantu. Tidak ingin berjuang. Kalau nyanjung itu capek. Sanjungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada orang nyumbang. Nyumbang kadang-kadang diracuni oleh orang yang punya program. Subhanallah. Telah menyumbang Pak Haji Fulan. Mula-mula dia mah ikhlas. Cuman gara-gara disebut-sebut begitu jadi Tolah toleh, oh paling banyak sumbangan saya. Bisa saja rusak karena begitu. Karena kami, kami cinta kepada semua yang berjuang itu, maka kami berusaha untuk bisa bagaimana mengajak untuk bisa menjadi orang-orang ikhlas di dalam berjuang dan ketahuilah Allah Maha tahu apa yang Anda lakukan dan Allah tidak tidur, semua yang Anda lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita baca Fatihah sekali yang akan menyelesaikan awalah ini semoga Allah berikan segala kebaikan kepada keluarganya, kepada anak keturunannya. Dijaga iman mereka. Dianggap sebagai kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga semoga Allah mengirim orang yang bisa menyelesaikan perumahan pondok. Dan menyelesaikan pondok. Al-Fatihah. أعوذ بالأنشاء الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم محمد العالمين ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا وتثر علينا إنك على كل شيء قدير Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Turunkan kepada bersama kami, kepada kami orang-orang. Kirimkan kepada kami orang-orang tulus, orang-orang ikhlas ya Allah. Yang bisa berjuang kami ya Allah tanpa pamrih. dan mereka hanya mengharap ridhomu ya Allah. Ya Allah, engkau maha tahu tentang kami yang ada di sini. Engkau tahu tentang yang ada di tempat ini Allah. Jika hati mereka kotor bersihkan ya Allah. Jika hati mereka kotor bersihkan ya Allah. Jika hati mereka kotor bersihkan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah jika ada di antara hambamu. Yang punya pandangan yang tidak baik kepada perjuangan ini Allah. Jangan kau hukum mereka ya Allah. Jika ada orang mendengki kami, jangan kau hukum mereka, ya Allah. Kami tidak rela, ya Allah. Jika ada orang mendengki perjuangan ini, jangan kau hukum mereka. Tapi kami mohon, berikan kesadaran, ya Allah. Berikan kesadaran, ya Allah. Kami tidak ingin ada orang sengsara, ya Allah. Kami tidak ingin ada orang yang kau murkai, ya Allah. Siapapun yang mendengki perjuangan ini, yang mendengki pesantren, yang memusuhi pesantren, ya Allah. Kami mohon berikan kepada mereka semua kesadaran, ya Allah. Dan ampuni mereka, ya Allah. Dan jagalah lidah kami dari membicarakan siapapun. Dan jauhkan kami dari menggunjing siapapun, Ya Allah. Dan siapapun yang menggunjing kami, kami mohon ampuni mereka, Ya Allah. Yang menggunjing kami, ampuni mereka, Ya Allah. Jangan kau hukum mereka, Ya Allah. Kami tidak rela, Ya Allah. Kadang mereka menggunjing bukan karena hatinya yang kotor. Karena terpengaruh dengan fitnah yang mereka dengar, Ya Allah. Kami mohon yang pernah menggunjing kami, ampuni jaga keluarga mereka, Ya Allah. Allah. Engkau maha tahu siapa mereka ya Allah. Maha tahu siapa mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah siapapun yang berjuang bersama kami ya Allah. Angkat derajat mereka, muliakan mereka. Dan kirimkan bersama kami orang-orang ahli surgamu ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami ini mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah yang ada di tempat ini adalah hamba-hamba. Yang setiap saat berubah menuju kebaikan dan kemuliaan. Siapapun yang ada di tempat ini. Jika ada yang ada di tempat ini masih bekerja di tempat yang haram. Gantilah dengan yang halal yang lebih bersih, lebih berkah ya ya Allah. Dan jika ada di antara mereka yang ada di tempat ini ya Allah yang masih sering melakukan kemaksiatan, maka kami mohon ampuni mereka dan hentikan ya Allah dan rindukan kepada ketaatan dan jika ada di antara yang hadir masih mempunyai keluarga yang susah untuk solat, susah untuk dekat kepada kemuliaan, kami mohon ya Allah berikan kepada mereka kesadaran ya Allah, muliakan mereka dan kami mohon ya Allah mudahkan segala urusan kami. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka untuk bayar hutang-hutang mereka. Dan kami mohon ya Allah Kami mohon ya Allah panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan ampuni guru-guru kami Ampuni orang tua kami dan ampuni guru kami ya Allah Ampuni orang tua kami dan ampuni guru-guru kami ya Allah Ampuni orang tua kami dan ampuni guru-guru kami semua. Ya Allah, angkat derajat mereka semua. Anak keturunan kami jaga mereka semua. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Rumah tangga yang rindu kemuliaan. Rumah tangga yang rindu ketaatan. Rumah tangga yang takut berbuat dolim. Rumah tangga yang takut bermaksiat. Ya Allah, dengan anak-anak yang soleh yang kau banggakan. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kau ridai. Yang bisa menjadi teman untuk beribadah mendekat kepadamu ya Allah. Jangan sampai mereka salah pilih sehingga menjadi mendapatkan kawan dan teman yang menjadi sebab mereka bermaksiat. Ya Allah, kami mohon berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman ya Allah, iman. Iman dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak ya Allah.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 Wabillahi taufiq kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.